Kembali kita lanjutkan tema pendidikan anak dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abda karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Sebelum kita lanjutkan pada poin bahasan berikutnya eh, ada sedikit eh, perbaikan untuk surat, eh, terjemah surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-58 dan 59. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aitum ma tumnun. Apa pendapatmu tentang air mani yang kalian curahkan? A'antum takhlukunahu amnahnul khalikun. Apakah kalian menciptakannya, yaitu air mani, basyaran menjadi manusia, amnahnul khalikun ataukah kami yang menciptakannya? Tentu jawabannya Allah lah yang menciptakannya. Kemudian kita masuk pada judul selanjutnya Tahnikus Sebian wa ulahum bil barokati. Di antara hal yang dituntunkan setelah bayi itu lahir adalah kegiatan yang disebut dengan tahnik, mentahnik bayi dan mendoakannya dengan doa keberkahan. Maka di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, acara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tahnik usbian adalah mentahnik bayi. Dalilnya dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuk tabi sebian. Banyak anak-anak atau banyak bayi didatangkan ke hadapan Nabi Lalu Nabi mendoakannya dengan doa keberkahan dan mentahniknya. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiallahu anha annaha hamalat bahasanya Asma ini hamil ya. mengandung Abdullah bin Zubair dan hamilnya sejak di Mekah. Qalat Asma mengatakan, maka aku berangkat, maka aku keluar, yaitu keluar dari kota Mekah dalam rangka berhijrah ke Madinah. Wa ana mutimun. Dan aku adalah mutimun catatan kaki nomor dua. Ai muqaribatun lil wiladati hampir melahirkan. Maka tibalah aku di kota Madinah, lalu aku singgah di daerah Kuba, Fawalatuhu maka kulahirkan Abdullah bin Zubair di Kuba. Dan aku datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuletakkan bayi Abdullah bin Zubair fi hajrihi di pangkuan Nabi. Kemudian Nabi meminta diambilkan satu butir korma, lalu Nabi mengunyahnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meludahi mulutnya Abdullah bin Zubair bayi Abdullah bin Zubair. Oleh karena itu, benda pertama kali yang masuk ke dalam perutnya itu bukanlah susu ibunya, bukan ASI ibunya, namun Riku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi mentahniknya dengan korma. Nabi mendoakan kebaikan untuknya dan keberkahan untuknya. Inilah wakana awwala mauludin wulida fil Islam. Maka Abdullah bin Zubair adalah bayi yang pertama yang dilahirkan dari ya, dalam Islam, artinya dari pasangan suami istri muslim. Ya, maka kita lihat di sini tahnik itu ya, dilakukan bahkan sebelum bayi tersebut mendapatkan ASI dari ibunya. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiallahu anhu adalah ya, anaknya Abu Talha sakit. Ya, kemudian keluarlah Abu Talha dari rumah untuk kerja. Fakubita asabiyu lalu si bayi atau si anak kecil tersebut meninggal dunia. Tatkala Abu Talha pulang, dia bertanya pada istrinya, "Ma fa'ala ibni? Bagaimanakah Ya, keadaan anak laki-lakiku Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah sekaligus ibunya Anas bin Malik mengatakan huwa askanu mimmakana dia lebih tenang daripada kondisi sebelumnya kita lihat catatan kaki hada min istimalil ma'arid indal hajah ya, maka perbuatan Ummu Salam ini dalil dibolehkannya menggunakan ma'arid ya, kalimat bersayap, kalimat multil tafsir, ya, atau istilah lainnya disebut juga dengan tauriyah. Aindal hajah ketika ada kebutuhan. Ya. Wa kalamun dan ini adalah perkataan yang fasih yang jelas. Meskipun anal mafhuma minhu bisa dipahami dari kata-kata tersebut an e, anau qadhana maraduhu bahasanya sakitnya telah mereda wasahula dan telah mereda wa fil hayati dan dia masih dalam kondisi hidup demikian penjelasan An-Nawawi padahal yang dimaksudkan oleh Ummu Sulaim dia tenang ya, karena orang yang meninggal dunia tentu lebih tenang daripada kondisinya ketika sakit Fakarab tu ilahi al asya kemudian kudekatkan, kusuguhkan kepada suamiku yaitu Abu Tulha makan malam, dia pun makan malam. Thumma asoba minha, asoba minha artinya ya, mengumpuli. Kemudian Abu Tulha mengumpuli istrinya Ummu Sulaim. Setelah selesai barulah Ummu Sulaim cerita ya, setelah selesai hubungan suami istri, Bakulah Ummu Sulaim menceritakan apa yang sebenarnya terjadi yaitu anaknya telah meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Waru aswabiya, tolong makamkan si bayi." Catatan kaki, "Waru aswabiya ay adfunuhu, makamkan dia." Maka ketika uh, ketika pagi telah tiba, Abu Tulha mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah terjadi. Fakal lalu Nabi bertanya, A'rastum alailata apakah semalam engkau berpengantin? Eh, catatan kaki Eh, Berperangan adalah bahasa metafor anil jima dan maknanya hubungan biologis sehingga maknanya makta zaujataka apakah engkau kumpuli istrimu semalam Abu Talha mengatakan iya Kal maka Nabi kemudian mengatakan Allahumma barik lahuma ya Allah berkailah keduanya Akhirnya dari hubungan malam tersebut Ummu Sulaim hamil kembali hamil fawaladat hulaman maka lahirlah seorang bayi laki-laki. Fakolali li Abu Tolha kemudian Abu Tolha berkata kepadaku yaitu Anas bin Malik setelah bayi ini lahir sebelum disusui oleh ibunya Bawa bayi ini sehingga datang sehingga engkau datangi dengan membawa bayi ini kau datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Anas pun e, membawa bayi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, wa buistu e, e, ma'ahu dan aku diutus bersama bayi tersebut bitamaroten dengan membawa sejumlah korma maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, eh, mengambil bayi tersebut dan mengatakan, apakah bersamanya ada sesuatu? Ya, maka yang ditanya mengatakan iya beberapa butir kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengambil kurma kemudian mengunyahnya. Summa akhodaha min fihi kemudian beliau mengambil kurma yang lembut dari mulutnya. Faja'alaha lalu Nabi letakkan Eh, sari korma atau korma yang lembut tadi di mulut si bayi. Kemudian beliau mentahniknya, yaitu menggosoknya sedikit di eh, eh, di sisi atas rongga mulutnya. Wasamahu Abdullah. Kemudian Nabi namai anak tersebut dengan nama Abdullah. Kemudian dalam satu riwayat yang juga diriatkan oleh Muslim dari Anas, Anas mengatakan, Aku pergi membawa Abdullah bin Abi Tolha al-Ansari yang ketika itu masih bayi, ya, yang baru saja lahir, aku bawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina wulida ketika dia baru saja lahir. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu fi abaatin memakai pakaian yang namanya abaah atau bahasa amiahnya abaya. Ya, semacam abaya ya, dan Nabi ketika itu sedang yahna'u ba'iran lahu. Yahna'u artinya yutlihi melumuri ya, melumurinya bikotiran dengan kotiran dan kotiran itu sama dengan hina. Yukalu hanatul ba'ir ahna'uhu. Dan ini kotiran atau nama lainnya adalah alhina. Ini adalah obat eh, kudis untuk onta. Yang di Mu'jamul Wasit di eh, dimaknai kotiran adalah e, isarah atau saripati perasaan sajaril aruz wal abhal padi eh, pohon padi atau ya, batang padi dan satu tumbuhan namanya abhal jadi itu adalah dua batang pohon kemudian tutbah kemudian dimasak ya, setelah kemudian dimasak mungkin dengan dan dengan air kemudian digunakan untuk melumuri onta yaitu onta yang kena kudis ya, ringkasnya ya, hana atau kotiran satu cairan ya, cairannya berarti cairan nabati karena berasal dari tumbuhan yang itu di masa silam adalah obat ya, penyakit kudis untuk onta. Ya, maka ketika itu Nabi sedang ngobati untanya gitu terjemah bebasnya. Ya, Ba'iron lahu unta milik pribadi beliau yang sedang sakit kudis atau punya kudis. Maka datanglah Anas bin Malik membawa adik tirinya atau e, saudara seibu dengannya. Adiknya Kemudian Nabi bertanya, apakah bersamamu ada korma? Maka aku katakan iya ada, kemudian serahkan pada Nabi beberapa butir korma, dan Nabi masukkan beberapa butir korma tadi dalam mulut beliau. Falaka hunna. Falaka hunna catatan kaki kata ahli bahasa Arab dari kata-kata lauk. Lauk artinya muhtasun bimad as-sulbi atau as-salbi adalah kata-kata yang khusus untuk mengunyah sesuatu yang keras. Thumma fakhoro fahu. Fakhoro catatan kaki fataha. Dan beliau membuka mulutnya. Fa, uh, fa, fakhoro fahu sobi. Maka kemudian terbukalah mulut si bayi. Famajjahu. Nih di catatan kaki majau aitarohahu Nabi masukkan ini, kurma yang sudah lembut tadi vivihi di mulut si bayi ala asabi maka mulailah si bayi tersebut yata lam madhuhu eh, yata lam madhu itu maknanya yuharriku kulisanahu menggerak-gerakkan lidah untuk mencari-cari ma fihi apa yang ada di mulutnya min atharit tamri berupa bekas-bekas atau sisa-sisa korma. Maka kemudian si bayi ini ya demikian menikmati korma tadi sampai dia gerak-gerakkan lidahnya ya, ya dia gerak-gerakkan lidahnya untuk mencari sisa-sisa korma yang masih ada. Ya, talal madhu atau al-lamdhu ya, adalah fi'lu dhalika atau fi'lu dhalika lisan adalah aktivitas lidah tersebut. Yaksidu bihi fa'iluhu, pelakunya bermaksud dengannya membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Eh, maka boleh jadi kalau orang dewasa melakukannya untuk mencari selilit atau yang lain yang itu eh, itu bahasa Arabnya talam eh, talam madu. Demikian juga ma'ala safatain atau menjilat-jilati apa yang ada di bibir ketika di bibir itu masih ada sisa-sisa makanan yang enak dijilat-jilati ya itu juga ya, talamat uh, ya uh, seperti ini disebut kata kerja lidahnya ke aktivitas lidahnya disebut talam madha wa aktsaru ma yuf'alu dan seringkali yang paling banyak sering-seringnya Hal ini dilakukan untuk sesuatu yaitu makanan yang dianggap enak. Ya, maka kata kerjanya bisa talam madha, ya talam madhu, atau boleh juga lam madha yalmudhu. Wa yuqalu lidzalika asyai' al-baqi oleh karena itu selilit bahasa Arabnya atau sisa-sisa boleh jadi yang di lidah atau yang di mulut, jadi bisa di lidah dan bisa di mulut, ya, berarti nggak mesti selilit ya. E, itu adalah eh, albak yang masih tersisa, boleh jadi di lidah, eh kok di lidah di bibir, maksud saya di bibir atau di mulut, itu disebut dalam bahasa Arab lumadhah. Ya, maka ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan suka dan senang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hubbul ansari atamru. Kecintaannya orang ansar itu adalah korma. Dan Nabi namai bayi tersebut dengan nama Abdullah. Catatan kaki nomor tujuh Hubbul ansari atamru itu untuk hubunya ada yang meriwayatkan dengan domah hubbul ansar dan ada yang mengatakan dengan kasrah hibbul ansar. Kalau pakai versi riwayat kasrah maka hibbul ansar artinya bimaknal mahbub yang disukai. Ini semisal dengan zibah artinya hewan yang disembelih. Wa ala hadha fal ba'u marfu'atun maka berdasarkan versi ini maka ba di kata-kata hibu itu marfu' sehingga makna ungkapan mahbubul ansari at-tamru di sini mubtada khobar yang disukai oleh orang ansar itu korma kemudian versi yang kedua adalah haknya di domah hubul ansar fawa masdar maka ini masdar. Terus kemudian baknya di itu gimana harokatnya wafil ba ala hada kalau pakai riwayat hubu maka baknya ada dua pendapat. Yang pertama dibaca nasab hubbal ansar wawal ashar itulah riwayat yang paling populer dan boleh juga dibaca rofa jadi hubbul ansar Faman nasoba maka versi yang menasobkan hubbal ansar maka makna kalimat ini ungduru hubbal ansari tamra. Lihatlah senangnya orang ansar sampai-sampai bayi yang baru saja lahir saja itu sudah jadi penggemar kurma. Sehingga atamro itu juga dibaca nasab. Anak ungduruhu bal ansari atamro Maka bacanya uh, eh, hubbal ansari tamra. Sedangkan yang membacanya rofa, maka mengatakan dia mubtada khobarnya dibuang. Ya, sehingga maknanya hubbal ansari atamro lazimun. Ya, bahasa cintanya Ansar dengan korma satu hal yang eh, sebuah keniscayaan au hakadha au adatun min sigharihim atau sudah jadi kebiasaan sejak kecilnya demikian ini semua uraian dari dan penjelasan dari An-Nawawi Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-Ansari radhiallahu anhu beliau mengatakan wulidali gulamun aku punya anak ini baru saja mendapatkan momongan maka aku bawa anak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi menamainya dengan nama Ibrahim wahannaka wahannakahu bitamratin kemudian Nabi tahnik dengan menggunakan korma Ya, maka hadis-hadis ini dalil menunjukkan bahasanya e, eh, di antara hal yang dituntunkan adalah mentahnik bayi. Dan tahnik terhadap bayi ini idealnya dilakukan sebelum bayi tersebut kemasukan yang lain sekalipun air susu ibunya. Ya, maka e, ditahnik terlebih dahulu. Dan setelah bayi itu lahir, di samping tahnik juga ada tabrik, doa keberkahan untuk bayi tadi. Dan tahnik adalah uh, adalah korma yang dilembutkan. Ini, Korma yang dilembutkan, jadi bukan korma utuh dimasukkan ke mulut bayi. Ya namun bisa mati itu bayinya. Namun daging korma dikunyah lembut, halus, misalnya di sini Nabi di oleh bapaknya atau ibunya sampai kemudian betul-betul lembut. Kemudian ya, yang lembut tadi baru kemudian bisa misalnya diambil pakai jari telunjuk sedikit saja Ya, kemudian dimasukkan ke mulut si bayi yang mungil dan jika memungkinkan teknik yang sesungguhnya adalah disentuhkan ke eh, ke langit-langit mulut si bayi tadi. Kemudian ikhtiar al ismin hasanin litifli memilihkan nama yang baik untuk si anak. Wahada min haki waladika alaika. Wahai seorang ayah, hal ini yaitu pilihan nama yang baik adalah di antara hak anak yang wajib Anda tunaikan. Maka janganlah engkau namai anakmu dengan nama yang nanti akan menyusahkan dirinya. Demikian juga janganlah engkau gelari dengan gelaran yang menyakitinya wa yu'ayyiruhu annasu bihi dan menyebabkan banyak orang ya, mencelanya. Balsami balsamihi bismin tayyibin jamilin min asma'il muslimin. Bahkan namailah anakmu dengan nama yang bagus, yang indah, di antara nama-nama yang jadi kebudayaan dan kebiasaan kaum muslimin. Fa'inal asma fa'alu biha. Karena nama itu menjadi bahan tafa'ul, bahan untuk adanya optimis. Wa yustabsyaru biha dan jadi bahan dan alat adanya kabar gembira. Bahkan nama yang baik memiliki makna yang baik sampai-sampai dalam mimpi. Dalilnya dihatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan Abu Daud dalam sunannya dari Anas bin Malik radhiallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda Ra'aitu data lailatin fi ma yara an-naim. Pada satu malam aku melihat dalam apa yang dilihat oleh orang yang tidur. Terjemah bebasnya, satu malam aku bermimpi. Mimpinya Nabi ka'an fidari Uqbah ibn Rafi' seakan-akan kami berada di rumahnya Uqbah ibn Rafi. Fa'utina maka didatangkanlah dan disuguhkan kepada kami Birotobin min rutobi ibni tabin ya, dengan akan didatangkan kepada kami rutab ya, di antara rutabnya Ibnu Top, Siapa itu Ibnu Top? Lihat catatan kaki nomor tiga. Wa Ibnu Top adalah naun ma'rufun inda ahli Madinah. Adalah satu jenis korma yang dikenal oleh penduduk Madinah. Wawa minal rutabil jayid. Dan dia adalah tergolong ya, rutab yang berkelas. Ya Rutab yang berkualitas. Nah, Rutab ibnu Tab itu disandarkan atau diidofakan kepada seorang salah satu penduduk Madinah. Ya, yukalu lahu ibnu Tab yang dia biasa dipanggil dengan ibnu Tab. Ya, mungkin pertama kali itu populer di kebunnya, kebun milik ibnu Tab. Nah, jenis kurma tersebut kemudian sehingga dia dinamai dengan nama Rutab ibnu Tab. Kemudian fa awal tu maka aku takwil. Kemudian Nabi mentakwil mimpinya ini. Ini ada Uqbah bin Rafi. Ada Rutab, ada Rutab ibnu Tab. Ada Rutab, ada Rutabnya Rutab ibnu Tab. Maka ada Uqbah dan ada Rafi. Fa'awal tu arif atalana fid dunya. Maka Rafi itu kemudian dimanai dengan bahasanya milik kitalah kaum muslimin kemuliaan di dunia. Kemudian ukbah itu dimaknai oleh Nabi wal aqibata fil akhirah. Akibat yang baik, akhir yang baik di akhirat juga milik kita kaum muslimin. Lihat Nabi mentakwil ya, yeah maka nama yang baik itu punya nama yang baik punya makna yang baik sampai-sampai dalam mimpi. Gara-gara ini masuk rumahnya Uqbah bin Rafi, maka ada Rafa dan ada Uqbah. Nah. Maka tadi disampaikan, maka nama yang baik itu punya makna yang baik termasuk dalam mimpi. Kakak dimimpi ketemu dengan orang yang namanya baik, melihat orang yang namanya baik, nah itu ya, maka itu pun ya, bisa menjadi landasan untuk mentakwil mimpi. Wa anatinana kotoba, nah, ada top, ya, ibnu top. Dan sesungguhnya agama kita adalah kotoba adalah agama yang baik. Yang dimaksud dengan baik di sini catatan kaki aika mula wastaqarat ahkamuhu sempurna dan sudah permanen dan sudah mapan hukum-hukumnya. Kemudian wangdur maka lihatlah Hadis berikut ini yang diatkan oleh Al-Bukhari dari jalurnya Sa'id bin Musayyib dari ayahnya Al-Musayyib. Bahasanya sang ayah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi tanyai siapa namamu maka dia katakan namaku adalah Husnun dan salah satu makna husnun itu adalah jalan naik dan keras terjal jalan naik, jalannya keras, ya dan cukup terjal, sulit untuk ya, orang untuk bisa melewatinya. Kemudian Nabi mengatakan antasahlun. Nah, Nabi ganti nama dengannya ada namamu sahal saja. Sahal itu jalan landai, ya, jalan landai bagian tanah yang landai, kemudian orang pun turun dengan nyaman. Jangan nggak kemudian jalan naik ngos-ngosan. Nah, kepleset, oh ini bahaya. Nah, karena itu jalannya keras. Maka Al-Musayyib mengatakan la ughayyiru isman samanihi abi. Aku tidak mau mengubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Kata tabi'in Sa'id ibn Musayyib, mengatakan famazalat al-huzunah atau al-hazunah fina ba'du. Maka terus menerus sejak saat itu al-huzunah itu ada di tengah-tengah kami. Apa itu al-huzunah? Kita lihat catatan kaki. Perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengutip perkataan adawudi adawudi mengatakan yang dimaksud dengan hazunah adalah asu'ubah fi akhlakihim adanya kemudian kerepotan, kesulitan dalam akhlak mereka. Ila anna sa'idan afdha bihi dalika ilal ghadab fillah. Akan tetapi Sa'id bin Musayyib afdha bihi menggunakan ini, kerasnya akhlak tersebut ilal ghadab fillah untuk marah karena Allah maka di antara kesulitan akhlaknya, ya orangnya mudah marah. Ya, namun kalau untuk Sa'id bin Musayyib beliau menggunakan eh, ya, menggunakan marahnya tersebut ya, dia bawa untuk marah karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti Sa'id itu Ibn Musayyib Ibn Huzn. Karena yang jadi sahabat Nabi adalah kakeknya yaitu Huzain. Wakala ghairuhu selain Adawudi mengatakan yusiru ila syiddah ala tibaqiyat fi akhlaqihim. Maka Sa'id bin Musayyib dengan kata-katanya ini mengisyaratkan keras yang masih melekat dan tersisa pada akhlak mereka, keturunannya Huzain. Fakadzakara ahlun alun nasab, maka para ahli nasab menyebutkan anna fi waladihi su'a khulukin ma'rufin. Bahasanya pada keturunan Huzan terdapat akhlak yang jelek yang dikenal fihim di tengah-tengah mereka layakatu yu'damu minhum hampir-hampir tidak bisa hilang dari mereka. Wa fi Abi Dawud dalam riwayat Abi Dawud terdapat tambahan. anak yaitu Husain mengatakan kalau tadi eh, yang kita baca la la ughayyiru. Husain mengatakan aku tidak akan mengubah nama yang diberikan oleh ayahku. Allah. Kemudian di riwayat Abu Dawud terdapat keterangan tambahan la saya tidak mau. As-sahal yuta'u wa yumtahanu. Ya, karena sahal itu tanah yang diinjak-injak dan itu tanah yang hina. Kalau hujan kan tanah ya naik orang tidak mungkin tidak sembarangan bisa nginjak-nginjak dirinya karena dia jalan terjal naik. Nah, harus orang-orang pilihan yang bisa sampai ke sana. Kalau kalau sahal semua orang bisa menginjak-injaknya. Maka yang jadi eh, pelajaran maka nama tersebut berdampak pada keturunannya. Ya, nama ini Huzen ini berdampak pada keturunannya, pada akhlak dan perilaku keturunannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengomentari nama sejumlah suku Arab Aslam Salamahallah. Ya, kabilah Aslam semoga Allah memberikan keselamatan untuknya Wa Ghifar ghafarallahu laha. kabilah Ghifar, di sana ada Abu Dhar al-Ghifari, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa Usayyah eh, asatillaha wa rasulah. Dan kabilah Usayyah memang betul-betul kabilah yang maksiat pada Allah dan Rasulnya. Kabilah Usayyah inilah yang uh, terlibat dalam menjadi sebab Nabi Kunut Eh, kunut nazilah selama dua bulan di setiap sholat ya, mendoakan kejelekan dan di antaranya adalah untuk kabilah Usayyah yang punya peran untuk membunuh 70 kura, 70 hafid Quran yang ya, awalnya Nabi rencanakan untuk Nabi kirim sebagai dai dan guru ngaji. Kemudian dalam salah eh, saya Bukhari dengan sanad yang mursal dari jalurnya Ikrimah dan Ikrimah tentu tabi'in muridnya Ibnu Abbas dia menceritakan kejadian di masa Nabi maka ini mursal. Lama ja'a Suhail ibn Amr tatkala datang Suhail ibn Amr untuk berembuk dengan Nabi di Hudaybiyah maka ternyata orang Mekah mereka sepakat untuk memilih Suhail ibn Amr untuk berunding dengan Nabi. Maka melihat yang datang adalah Suhail, maka Nabi saw bertafaul beroptimis dengan mengatakan qad sahulalakum min amrikum karena yang datang Suhail maka sungguh akan mudah urusan kalian ini, urusan kalian tentang kita bisa lanjut ke Mekah ataukah tidak insya Allah mudah Wasak dan seorang ayah yang semangat untuk menamai anaknya dengan nama orang-orang yang istimewa, nama-nama orang yang saleh, tentu tidaklah sebagaimana seorang ayah yang mencarikan e, untuk anaknya nama-nama orang nama-nama khas orang kafir laki-laki ataupun perempuan bahkan nama-nama dairat nama-nama perempuan pelacur ingda tasmiati auladi ketika dia menamai anaknya boleh jadi perempuan pelacur tadi adalah ya pelacur profesional atau kemudian orang yang e, profesinya artis atau yang lain yang terkenal rusak e, masalah e, di masalah semacam ini. Fal awalum maka ayah yang jenis yang pertama dia dapatkan pahala, sedangkan ayah jenis yang kedua lahu jazau niyati asayyah untuknya balasan niat yang jelek. Fasyatana maka sungguh berbeda antara orang yang mencarikan untuk anaknya nama para nabi, rasul, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik untuk jadi nama anaknya dan antara dan seorang ayah mencarikan untuk anaknya nama ya, ya, nama penari atau nama tukang joget, wanita tukang joget, wal fujar dan orang-orang yang ahli maksiat untuk jadikan nama anak-anaknya. Dia namai anak-anaknya dengan nama-nama mereka. Fasarsu maka seseorang itu punya kecenderungan kepada orang yang bernama dengan namanya. Ada kemudian ada kontak batin ketika ber, eh, ya, ketika dia membaca nama yang se ya, yang sama dengan nama dirinya. Fil ghalib demikian umumnya. Maka Anda lihat orang yang namanya Muhammad, dia suka dengan orang lain yang juga namanya Muhammad. Orang yang namanya Yahya suka dengan orang lain yang namanya Yahya. kata sa'irul asma, demikian juga nama-nama yang lain. Fajadirun bika, maka selayaknya bagi Anda idan jika demikian, agar Anda pilihkan untuk anak Anda Salah satu nama dari nama-nama Ahlul Fadl, orang-orang yang istimewa, orang yang baik, orang yang soleh. Dan demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang soleh dari e, zaman ke zaman. Bukti kalau orang soleh itu suka meniru nama sesama orang soleh dan itu satu hal yang dari zaman ke zaman adalah sebagai berikut. Tidakkah Anda lihat? Bahasanya Maryam adalah anak perempuannya Imran. Dan kakaknya Maryam itu namanya Harun. Ya, dan Musa ya, dan Nabi Musa alaihissalam bapaknya namanya juga Imran. Ya, dan saudara kandungnya Musa namanya juga Harun. Walakin Maryam laisat bi ukhtin li Musa alaihissalam. Namun bukan berarti karena data nama-nama di atas ini ya, bukan berarti bisa disimpulkan bahasanya Maryam itu adalah saudara perempuannya Nabi Musa alaihissalam. Karena di antara keduanya kurunun tawilah terdapat abad yang sangat berabad-abad lamanya. Dan adanya kesamaan nama ini Musa bin Imran dan ada Harun kemudian ini Maryam bin Imran kakaknya juga Harun pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka jawaban Rasul innahum kanu yusamu nabi ambiyahim wasolihina Solihina eh, eh, kenapa Maryam punya kakak namanya ya, namanya Harun dan kenapa bapaknya Maryam namanya Imran maka jawaban Nabi karena mereka menamai memberikan nama dengan nama Nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka untuk anak-anak mereka. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Tepatnya, Qal Al-Mughirah mengatakan, Tatkala aku tiba di Najran, maka orang-orang Nasrani bertanya kepadaku. Fakalu mereka, karena Najran itu daerahnya Nasrani. Fakalu maka mereka mengatakan, Hei orang-orang Islam, kalian baca dalam Al-Quran, Ya, ya Ya, ketika Maryam itu disebut dengan Hei, adik perempuannya Harun. Wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Kata orang-orang Nasrani. Padahal Musa itu sebelumnya Isa dengan jarak yang sekian ratus tahun. Falam makodim tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka setelah aku tiba ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tanyakan kepada Nabi hal tersebut. Jawab Nabi, innahum kanu yusamuna bi anbiya'ihim wassalihina qablahum. Orang-orang saleh di Bani Israel punya kebiasaan, punya budaya memberikan nama untuk anak-anak mereka, nama-nama orang saleh sebelum mereka, nama para nabi dan orang saleh sebelum mereka. Ya, maka e, eh, subahat yang biasa dilontarkan oleh sebagian orang Nasrani Eh, berkenaan dengan ayat Al-Quran tentang data ini itu ternyata sudah dilontarkan sejak zaman Nabi. Ini, sebagian orang Nasrani di tempat kita mengatakan bahasanya eh, Al-Quran juga salah ini, punya Sebagaimana kemudian di Injil atau di Perjanjian Lama atau Baru itu ada yang kontradiktif-kontradiktif, Al-Quran juga punya kontradiktif kata orang Nasrani. Ini Maryam itu adiknya Harun. Nah, padahal Harun itu ya, saudaranya Musa. Dan jarak antara mereka ratusan tahun. Dan Quran mengatakan demikian. Nah, dan sebagian orang awam pun bingung ya. dengan oh ini manggut-manggut ya. ya. maka kita katakan ya bahasanya ternyata ya, ungkapan semacam itu sudah dilontarkan oleh nas orang Nasrani sejak zaman Nabi. Orang Nasrani Najron ya, telah melontarkan hal ini kepada sahabat Al-Mughirah bin Su'bah. Dan yang kedua tentu Ya, sama nama belum tentu sama orangnya itu. Satu logika yang sangat sederhana. Ya. Ya, sama nama belum tentu sama ya, sama orangnya. Bambang, oh ini ada Bambang, ini Bambang, ini Bambang. Nah, maka di mana-mana kan. Dan itu tidak harus sama orangnya. Famin sama maka dari sana layak bagi anda wahai seorang ayah anda pilihkan untuk anak Anda dan anak perempuan Anda satu nama di antara nama orang-orang yang soleh. Dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan Inna ahaba asma'ikum ilallah Nama kalian yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Diatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar Abdullah anhuma. Wakala Ali Shallallahu Wasallam dan Nabi pun mengatakan bernamalah kalian dengan namaku janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Wakat warada dan terdapat dalam sebagian jalur hadis ini dalam saya Muslim ada seorang ansar yang wulidalahu hulamun. Dapat momongan anak laki-laki. Maka dia ingin menamanya dengan nama Muhammad. Maka dia datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, boleh tidak Maka jawab Nabi, Asanatul Ansar sangat bagus apa yang dilakukan oleh orang Ansar. Silahkan bernama dengan namaku, jangan berkunyah dengan kunyahku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menamai anaknya dengan nama ya, Nabi Ibrahim sehingga nama anaknya diberi nama Ibrahim yaitu anaknya Nabi dari Maria. Kemudian fisahihah yang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiallahu anhu beliau mengatakan terlahir untukku satu anak laki-laki maka aku datang dengan bawa anak tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menamainya dengan nama Ibrahim. Kemudian e, penulis buku ini mengutip e, perkataan Sebakar bin Abdullah Abu Zaid rahimallahu taala di kitab beliau Tasmitul Tasmiyatul Maulud. Beliau mengatakan faya ayyuhal muslim bahai seorang muslim. Ukarir muakidan aku ulangi dalam rangka menegaskan dan bilhaqi mudzakiran dalam rangka mengingatkan kebenaran. Sesungguhnya nama itu adalah ya, tanda ya, pemilik nama. Maka jika buku itu dibaca berawal dari judul bukunya, maka anak itu dikenal dari namanya. Dari namanya maka diketahilah mu'taqadihi. Ya, diketahilah akidahnya. Ya, dari nama akan diketahui ak akidahnya. Oh, nama orang Hindu. Ya. Maka dari nama kita akan mengetahui oh ini Hindu. Oh, ini nama Nasrani. Ya. Franciscus. Ah, ini wah, ini jelas. Orang Nasrani. Ya. Dan orang Nasrani di tempat kita suka untuk uh, menyingkat nama di depan. Franciscus cuma dikasih F titik. Nah. Dan di tempat kita orang Islam itu uh, eh, menyingkat namanya di belakang. Hmm. Singkat namanya di depan. Maka sampai singkatan pun jadi indikator. Nah. Ya. Sampai-sampai singkatan nama itu di masat kita, di tempat kita itu jadi indikator. Kok ada orang kok namanya FTT apa? Wah ini Nasrani ini singkatannya di depan. Eh, singkatannya, singkatan namanya di depan. Nah, namun kalau nah, ada orang yang kemudian singkat namanya karena namanya panjang sebagaimana budaya tempat kita, ya, kok singkatannya di belakang? Oh ini Muslim ya. Nah, maka bukan hanya uh, bukan hanya kemudian nama yang kemudian terlacak itu menjadi indikator uh, indikator akidah ini kata mu'taqat. Bahkan sampai meletakkan singkatan nama yang panjang itu jadi indikator. Nah, ah, jadi indikator akidah dan keyakinan. Ini singkatannya di depan atau singkatannya di belakang. Nah. <clears throat> Maka dari nama yu'raf diketahui dari nama fil mu'taqat. Ya, keyakinan orang tersebut. Wawijahatihi dan uh, haluan hidupnya ini haluannya eh, kemudian karena misalnya sama-sama sama-sama orang Islam misalnya nanti akan kelihatan haluannya kemana dari namanya ya. ya. oh ini dari keluarga agamis ya. dan kemungkinan besar dia juga agamis ya. karena namanya oh ini ya, dari keluarga pemain sepak bola <laughs> ah, juga terlacak dari dari namanya. Oh ini haluannya ini, ini eh, futsal dan sepak bola. Ah, ini, ini. kelihatan. Bal i'tiqadu man ikhtaralahu hadal ism. Bahkan dari ini juga diketahui keyakinan orang yang memilihkan nama untuknya, untuknya. Dan seberapa jauh ilmunya dan e, pemahamannya. Oleh karena itu faizmul maulud nama an, maka nama anak itu adalah wi'aun wadah bagi si anak dan tanda bagi si anak. Maka nama itu terikat erat bihi dengan si anak. Wa min khilali dalalatihi dan dari makna nama, melalui makna nama, yukawam, maka diberilah penilaian si anak tersebut. Demikian diberi penilaian orang tua dari anak ini dan bagaimanakah dan jika itu dalam tataran bangsa dan itu nama yang berkembang di satu masyarakat maka dari nama-nama yang berkembang di satu masyarakat dinilailah halu umatihi keadaan bangsa dan masyarakat tersebut oh yang dominan di sini nama-nama semacam ini oh inilah gambaran keadaan masyarakat tersebut wa min hunalika min musulin wa ma hunalika dan apa yang ada di masyarakat itu. Maka dari nama yang tersebar di satu masyarakat, maka diketahuilah atau dinilailah kondisi masyarakat itu. Demikian juga mahunalika, apa yang ada di masyarakat itu. Min musulin, ya, dari misal, ya, maka pulau alam ini bisa artinya ya, teladan siapakah yang jadi idola-idola ya. ya, siapakah yang jadi idola-idola di ya, nama uh, ya yang yang di masyarakat itu oh, kok nama-namanya pemain sepak bola ya, Leonardo terus siapa uh, uh, Messi apa-apa <laughs> oh musul di masyarakat ini pemain sepak bola. Yeah. Yeah. Masyarakat ini adalah masyarakat yang mengidolakan pemain-pemain sepak bola. Wa akhlakin, wa qiyamin. Demikian juga dari situ maka dari nama yang beredar di satu masyarakat diketahilah akhlak yang tersebar di ya, masyarakat ini wakiam dan nilai nilai yang tersebar di satu masyarakat. Fawwa yadullu alal mauludi li syiddatil munasabah. Fawwa maka nama itu menunjukkan pada siapa itu si anak karena sangat eratnya munasabah hubungan antara nama dan pemilik nama. Wahada dan ini adalah satu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Al-Aziz Al-Alim. Zat yang maha perkasa lagi zat yang maha mengetahui. Dan Allah ilhamkan kepada jiwa hamba-hambanya. Dan Allah letakkan dalam hati mereka. Wakallah dan jarang sekali dijumpai satu gelaran misalnya, kecuali gelaran tersebut cocok atau mendekati cocok dengan si pemilik gelar. Maka di antara hal yang masuk dalam perkataan orang Arab, Al-Alqabu eh, tatanazzalu minas sama. Gelar itu turun dari langit. Falatakatu tajitu al-isma al-ghalida syani'a maka tidaklah ada jumpai nama atau gelaran yang keras dan jelek kecuali pemilik nama juga cocok dengan itu. Sebaliknya juga sebaliknya. Wa minal muntasyar kauluhum dan diantara kemudian ungkapan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Arab perkataan mereka likulim musamma min ismihi nasibun. Setiap pemilik nama memiliki bagian dari namanya. Wakil bahkan ada syair yang mengatakan Kalla jarang-jarang in abasarat ainaka jika dua matamu melihat dalakabin seorang yang memiliki satu gelaran tertentu wa maknahu kecuali makna gelaran tersebut fil ismi minhu au lakabin. Itu ada pada nama atau gelarannya. Maka nama adalah wadah bagi makna dan menunjukkan pada makna dan pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu maka di antara usul atau kaidah bahasa Arab inal makna yukhadu minal mabna. Makna itu diambil dari mabna. Wa yadulu alaihi dan e, diambil dari mabna dan mabna itu menunjukkan pada makna. Maka dari mabna dari huruf si huruf penyusun itu terdapat makna yang terkandung di dalamnya. Maka misalnya orang Arab menyebut uh, kekasih orang yang dicintai dengan sebutan hibun. Ini, disebut dengan sebutan hibun yang harokat kasroh adalah harokat yang ringan. Lain halnya dengan domah yang itu uh, harokat yang berat. Ini, maka maka orang yang uh, kekasih hati orang yang dicintai dalam bahasa Arab disebut hibun dan ada diksi di sini mah benar ini membahas tentang masalah mabnanya. Mabna dari ya, hibun ini. Bukan maknanya, namun mabnanya. Dari mabna ini terkandung makna yang dimaksudkan. Kenapa orang Arab kemudian e, menyebut kekasih hati dengan hibun yang harkatnya kasrah, ya, yang menunjukkan ringan, karena demikianlah orang yang dicintai. Itu ringan untuk disebut namanya dan diingat namanya. Ya mudah untuk mengingat orang yang disayang, orang yang dicintai. Dan sulit untuk menyebut nama orang yang dibenci. Nah, lain halnya dengan orang yang dibenci. Ya, jangankan menyebutnya, mengingatnya saja sudah berat dan sulit. Nah, nah maka inal makna yukhadu minal mabna. Ya, makna itu diambil dari mabna. Ya, dari bahan penyusun, dari bahan penyusun uh, penyusunnya. Oleh karena itu kita lihat sebagaimana kata perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala ya, mayoritas orang-orang yang rendahan namanya juga cocok dan mayoritas orang-orang yang mulia dan tinggi namanya juga cocok ya, dengan mereka. Oleh karena itu maka sebagian orang jika melihat seseorang ya, maka dia mengimajinasikan namanya. Fakanam dan seringkali kamata sawar sebagaimana yang dia bayangkan. Fala yakadu yukhti'u hampir-hampir tidak meleset. Fahakkan maka satu hal yang benar bahasanya nama memiliki pengaruh pada pemilik nama. Ya, bagus dan jeleknya, ringan dan beratnya, lembut dan kasarnya. Ya. Fa'asin ayah muslim maka wahai seorang ayah muslim. Ya, baguskanlah barakallahu laka fima rozakoka. Semoga Allah memberkahi anak yang Allah berikan padamu. Baguskanlah berbuat baiklah kepada anakmu dan pada dirimu dan kepada umatmu, masyarakatmu dengan memilihkan nama yang baik baik dari sisi teks dan dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Wa inna husnal ikhtiar yadulu ala akthar min makna dan sesungguhnya pilihan nama yang bagus menunjukkan sejumlah makna dan pesan. Fahuwa dulu maka itu menunjukkan seberapa jauh hubungan antara seorang ayah muslim dengan petunjuk Nabi SAW. dan seberapa jauh e, bagusnya atau sehatnya pemikirannya. Dia bersih dan sehat min ayi mu'athirin dari segala pengaruh yang membelokkannya dari jalan petunjuk, jalan istiqomah, dan jalan kebaikan. Jalan, uh, dan uh, dan jalan untuk berbuat baik kepada anak dengan nama yang baik. Maka ketika ya, ayah ini memiliki nama-nama yang baik sesuai dengan ajaran Islam, maka ini menunjukkan ayah ini bukanlah orang yang liberal, bukanlah orang yang kebarat-baratan, maka dia bersih dari pemikirannya adalah pemikiran yang bersih. Maka nama anak menunjukkan kualitas pemikiran, pemahaman, Eh, si orang tua, ya, apakah dia ke baratan ataukah tidak misalnya. Wabil jumlah maka ringkasnya yang namanya uh, yang namanya nama itu adalah simbol. Yu'abbir yang mengungkapkan anhawiyah identitas anhawiyah anhawiyatiman identitas orang yang memilihkan nama. Dan nama itu adalah mi'yar tolak ukur yang sangat tepat thakofati untuk menunjukkan wawasan si pemberi nama. Ini wawasannya kayak apa? Ini, kalau susunan itu bahasa Arab, bahasa Arabnya bagus ataukah tidak? Ah, ini menunjukkan ini bapaknya ngerti bahasa Arab atau tidak? Kan? Nah, kalau kemudian pakai bahasa Arab namun kacau artinya, ah, kacau susunannya, wah ini ini, eh, ini dulu ngasih nama untuk anaknya tanya Google ini. <laughs> Oleh karena itu darit fi kalaminas di antara yang populer dalam perkataan manusia yaitu perkataan orang-orang Arab min ismika a'rib abaka. Dari namamu aku kenal siapa bapakmu. Nah, orang masjid eh, atau orang lapangan sepak bola, <laughs> aku kenal bapakmu. Uh, wal ismu dan nama itu menghubungkan anak dengan petunjuk syariat dan adabnya. Wa yakunu al-walid mubarakan yeah. fayuzkaru ismuhu bil musamma alaihi min nabiyin atau abdin solihin. Wa yakunu al-walid dan seorang anak itu akan diberkahi adalah anak yang diberkahi dengan disebut namanya bergandeng dengan bil musamma alaihi dengan pemilik nama yang jadi panutan yang jadi acuan yang boleh jadi dia seorang nabi atau hamba seorang hamba Allah yang saleh. sulfat lu doa untuk mendapatkan keutamaan doa. Maka ketika ada seorang anak, ada seorang yang namanya fulan. Ya, ya, maka ya, dia di, dikasih nama fulan, maka orang yang mengetahui nama tersebut akan mengatakan, "Oh, ini sebagaimana nama fulan orang yang soleh, semoga ya, Allah jadikan engkau seperti dia." Maka anak itu dapat uh, keberkahan karena doa orang-orang gara-gara namanya. Eh, gara-gara namanya. Dari namanya orang kemudian dengar, oh, ya, kamu namanya Fulan, ya, kamu namanya Said misalnya. Ya, Said itu namanya nama tabiin Said ibn Musayyib. Ya, maka mudah-mudahan engkau sebagaimana Said ibn Musayyib. Ya, maka orang kemudian mendoakannya. Maka itu diantara antara manfaat e, besar nama. Lihat sulufat doa, seorang itu mendapatkan keutamaan doa orang-orang gara-gara nama yang dia miliki. Demikian juga dengan bernama dengan nama-nama para nabi dan orang soleh maka meneladani petunjuk salafus soleh. Fatufat asma'uhum maka terjagalah nama-nama mereka. Wa yudhkar bi awsafim wa ahwalihim dan disebutlah dengan sifat dan keadaan mereka maka terjagalah kemudian e, nama salafus saleh dan di, disebutlah nama mereka dengan sifat dan keadaannya. Watas tamarud dan terus menerus akda rangkaian al-islah perbaikan fi qabil ummah wa nasliha di keturunan umat ini dan dan keturunannya dengan terjaganya dengan adanya perhatian untuk memilikan nama